Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sampai di bab yang baru, bab yang ke-12. Ya, tentang hadis-hadis yang berkaitan uh, yang menyebutkan cincin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita baca dulu. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala makna cincin ya. Cincin dalam bahasa Arab adalah al-khatam. Bahasa Arabnya adalah al-khatam. Ya. Dengan fathah taknya tam. Kalau kasrah beda lagi maknanya. Kalau al-khatim maknanya bisa penutup atau stempel. Misalnya Muhammadun khatamun ah, khatimin nubuwah, khatimun nubuwah misalnya Muhammad Rasulullah khatimun nubuwah. Muhammad Rasulullah adalah penutupnya para nabi. Ya. Jadi makna khatim bisa maknanya stempel, cap ya, kenabian atau maknanya penutup. Tapi kalau khatam maknanya adalah cincin. Khatam. Jadi khatam bahasa Arabnya artinya adalah halqah dzatu fassin min ghairiha, yaitu logam yang berbentuk lingkaran, jadi melingkar di di jari yang matanya terbuat dari selain jenis cincin tadi. Contoh misalnya kada kada butas Bang lah. Cincin malah ada matanya. Matanya bukan terbuat dari cincin tadi. Misal cincin dari besi, matanya dari akikah, batu bacan kah, bukan dari besi itu sendiri. Itu namanya cincin ya. Atau ya, cincin ini bisa juga matanya ya sama dengan bahan tersebut. Contoh perak ya, ya matanya ya perak juga. Ya, itu namanya cincin. Ada matanya. Itu namanya cincin. Nah, dalam bahasa Arab itu dibedakan antara yang ada matanya dengan yang tidak ada matanya. Kalau yang ada matanya namanya khotam. Tapi yang tidak ada matanya, kayak misalnya orang nikah itu kan tidak ada matanya. Ya, itu namanya fakh. Ah, namanya fathah. Fathatun. Fa, ta, kho, dan ta marbutoh. Itu cincin yang tidak ada matanya. Ya. Seperti orang nikah kan biasanya nggak ada matanya. Buat mahar atau apa misalnya. Nah kemudian di hadis ini ya, Eh, penulis menyebutkan hal-hal yang berkaitan tentang cincin Rasul Shallallahu alaihi wasallam berupa sifat cincin beliau, bagaimana bentuknya, bagaimana matanya, atau ukiran cincin beliau. Ukirannya bagaimana dan tujuan beliau memakai cincin untuk apa? Dan yang selain itu. Nah, sebelum ulum membahas tentang cincin, ya, nanti disebutkan hadis-hadisnya Ulun ingin menjelaskan sebelumnya tentang hukum-hukum memakai cincin. Ya. Hukumnya bagaimana? Kita memakai cincin. Kemudian kita memakainya di tangan sebelah kanankah atau sebelah kirikah? Kemudian di jari mana kita pakai? Yang afdolnya dan yang boleh ya. Ringkasnya, ya. Hukum memakai cincin terdapat tiga pendapat dari para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan sunnah secara mutlak. Maksudnya dia memakai cincin entah ada tujuan atau tidak ada tujuan. Artinya sunnah secara mutlak. Yang kedua, hukumnya sunnah kalau ada tujuan. Yaitu dari pemimpin atau penguasa yang menggunakan cincin untuk untuk sebagai setempel surat atau buku atau kitab ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan beliau memakai cincin adalah untuk distempelkan di surat. Jadi itu resmi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama, sebagian para ulama mengatakan sunnahnya kalau ada tujuan, yaitu dari para pemimpin atau penguasa yang menggunakan cincin untuk dijadikan stempel. Yang ketiga, hukumnya memakai cincin makruh kalau tidak ada tujuan apapun. Ya. Tidak ada tujuan apapun. Jadi dia memakai cincin tidak ada tujuan, ya, tidak ada keperluan, maka hukumnya adalah makruh. Di antara yang pendapat ini, ya, ulun lebih condong kepada pendapat yang disunahkan secara mutlak, baik ada keperluan atau tidak ada keperluan. Kenapa? Dalilnya apa? dikarenakan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin padahal mereka bukan menggunakan cincin untuk dijadikan stempel. Padahal kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat cincin dikarenakan beliau ingin distempel di setiap surat yang beliau kirim kepada para raja. Tapi para sahabat ternyata membuat cincin juga dan para sahabat bukan membuat cincin untuk dijadikan stempel. Dikenakan para sahabat bukan raja, bukan pemimpin ya, sehingga mereka membuat cincin. Ini menunjukkan kesunahan kita memakai cincin sekalipun tidak ada tujuan atau keperluannya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, di tangan mana kita memakai cincin? Apakah sebelah tangan kanan atau sebelah sebelah kiri? Secara umum ini para ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan sebelah kanan dan ada yang mengatakan sebelah sebelah kiri. Tapi Imam Ibnul Qayyim ya, menggabungkan antara dua pendapat ini, kata beliau, boleh disunahkan sebelah kanan dan disunahkan sebelah kiri. Dikarenakan terdapat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi memakai cincin di tangan kanan dan juga di cincin tangan kiri. Dan semuanya sanatnya sahih, kata Imam Ibnul, Ibnul Qayyim. Dan ini juga dibenarkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin silahkan dengan tangan kanan, silahkan dengan tangan kiri. Dua-duanya juga ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di jari mana kita memakai? Ya. Maka disunahkan di khinsir, yaitu di jari kelingking. Bahkan Imam Nawawi menukil ijma ulama disunahkannya memakai cincin di kelingking. Di kelingking ya. Kemudian mubah hukumnya memakai jari di jari manis. Mubah. Boleh. Adapun jari tengah dan jari telunjuk ya, maka ada larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat atau khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Nahani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an atakhattam fi usbu'ayya hadhihi aw hadhihi. Qala fa awma'a ilal wusta wallati taliha. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarangku untuk memakai cincin di kedua jariku ini atau ini. Lalu Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan kepada jari tengah dan jari sebelum jari tengah yaitu jari telunjuk. Jadi Nabi melarang Khalifah Ali bin Abi Thalib memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Nah, larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini juga ulama berbeda pendapat. Apakah menunjukkan keharaman atau hukumnya hanya sekedar makruh? Ya. Maka yang ulun condong darinya adalah hukumnya adalah mak makruh, tidak sampai kepada derajat haram. Tetapi walaupun makruh, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang maka kita tinggalkan itu sebagai bentuk kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat kepada status hukum tersebut, tapi kita melihat kepada siapa yang melarang yaitu kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasnya tentang hukum seputar cincin ya. Jadi ada tiga tadi yang kita bahas. Yang pertama adalah hukum memakai cincin disunahkan. Yang kedua tangan kanankah, tangan kiri kah? Dua-duanya ada dalil, disunahkan di tangan kiri, tangan kanan dan juga disunahkan di tangan kiri. Permasalahan yang ketiga, di jari mana? Sunnahnya di kelingking. Boleh atau mubah di jari manis. Kemudian dilarang di jari tengah dan jari telunjuk ya. Kemudian kita baca lagi. Kata Syekh Abdul Razak, "Wa Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittakhadhal khatam fi waqtin mutaakhir ba'da hijratihi. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membikin cincin ini waktu yang lama setelah beliau berhijrah. Artinya bukan di awal-awal beliau berhijrah membikin cincin kada, tapi di waktu yang terdudi setelah beliau berhijrah. Kapan beliau membikin cincin? Ittakhadahu fi awakhir sanatis sadisah lil hijrah yaitu di akhir-akhir tahun ke-6 setelah berhijrah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau Nabi menulis surat ya sebelum beliau menggunakan cincin untuk dijadikan stempel, itu stempelnya dengan apa? Ya. Maka kata Imam Ibnul Arabi, salah seorang ulama mazhab Maliki, beliau mengatakan, "Wa kana qabla dzalik idza kataba kitaban khatamahu bi Kata beliau, dan sebelum Nabi memakai cincin untuk dijadikan stempel, apabila beliau menulis sebuah surat, maka beliau stempel dengan kuku beliau. Zufur artinya kuku. Walau alam ya caranya bagaimana? Intinya ini menunjukkan suratnya resmi dari Nabi, ada stempel dari kuku beliau. Ya, kemudian setelah itu, setelah di akhir tahun ke-6 setelah hijrah, Nabi SAW memakai cincin untuk dijadikan stempel. Kalau zaman sekarang kayaknya rasa jarang bang ada cincin dijadikan stempel. <laughs> Paling itu ya diulas stempel khusus ya. Surat yayasan ada stempelnya resmi. Ya, surat ini ada resmi ya. Bukan dari cincin lagi ya di zaman sekarang. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin? Ya, Indama bada'a Shallallahu alaihi wasallam yukatibul muluk bidakwa iladinilah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai untuk berdakwah Kemudian beliau menulis surat kepada para raja untuk mengajak mereka berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya mengirim surat ke Kaisar Romawi, maka suratnya ada stempelnya menunjukkan ini resmi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, stempel. Mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Falamma arada an yaktuba ila Rum qila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman fattakhadha hina idzin al-khatam. Jadi ceritanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim surat kepada bangsa Romawi ya, kepada raja Romawi, maka ada yang mengatakan dari sahabat bahwasanya orang-orang Romawi tidak mau membaca sebuah surat kecuali suratnya ada stempelnya. Ada stempelnya. Kemudian lalulah Nabi membuat cincin yang dijadikan setempel untuk dikirim kepada para raja atau raja Romawi. Nah, disinilah sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin, yaitu untuk dijadikan setempel agar dikirim kepada para raja. Ya, kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang nomor 87 ya. Masih lawas eh. <laughs> Ada 400-an apa? ya. Hadis yang ke-87. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah ibn Wahbin an Yunus an ibn Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyyan. Kata Imam Tirmizi, Kutaybah bin Sa'id dan yang lainnya menceritakan kepada kami. Ya, jadi sedikit ulum membahas tentang terjemah para rawi. Kutaybah bin Sa'id kata Al-Imam Al-Zahabi di Syarah Alamin Nubala, ya, beliau mengatakan Syekhul Islam Al-Muhaddithul Imam, seorang syekh agama Islam, ahli hadis, seorang imam, seorang yang thiqah, kemudian Al-Jawwal. Al-Jawwal ya. Kalau mungkin bahasa sekarang ada yang mengartikan jawal itu apa? Apa Ustaz Farhan? HP ya. <laughs> Maknanya bukan. Karena di zaman dulu bukan ada HP. Makanya kita harus teliti tatkala membaca sebuah kitab ya. Ada istilah-istilah yang terkadang sama dengan istilah zaman sekarang. Bahkan jawal bisa diterjemahkan dengan kendaraan ya. Padahal maknanya tidak tepat ya. Jawal zaman sekarang diartikan dengan HP. Nah, jawal maksudnya adalah beliau suka keliling, keliling antar antar negara. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka menuntut ilmu agama. Kemudian rawiatul Islam, rawi agama Islam, kunyah beliau Abu Roja ya, Abu Roja. Nah, disebutkan kegigihan beliau dalam menuntut ilmu ya. Beliau rihlah dalam rangka menuntut ilmu sampai-sampai beliau menulis hadis, menulis hadis yang tidak bisa dikirakan saking banyaknya tulisan beliau. Imam Kutaybah bin Said. Jadi memang ciri penuntut ilmu itu harus menulis sebenarnya. <laughs> harus banyak menulis ya. Jadi setidaknya tangan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang pian tulis itu itu aja, itu harus itu kenapa Pak? Kenapa? Karena kita memfungsikan tangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah eh, gurunya Imam Kutubus Sittah. Gurunya langsung dari Imam Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian Nasai kecuali Imam Ibnu Majah. Kalau Imam Ibnu Majah ya mendapatkan hadis dari beliau melalui seorang perantara. Kalau yang lima tadi langsung mengambil dari dari beliau. Ibnu Majah mengambil dari satu perantara baru dari dari beliau. Kemudian nah, beliau mengambil hadis ini dari Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ya, seorang imam, Syekhul Islam juga Al-Misri orang Mesir. Al-Misri orang Mesir. Kemudian Al-Hafiz yang bergelar Al-Hafiz. Nah, disebutkan di Syarah Alim Nubala sebab beliau menuntut ilmu agama. Disebutkan ya. Imam Zahabi ya mengutip perkataan Imam Ibn Abdul Bar di kitab beliau Al-Ilmu sebabnya kenapa Abdullah bin Wahab ini menuntut ilmu agama. Jadi disebutkan di kitab Ibn Abdul Bar yang bernama al-ilmu. Ya, kenapa Abdullah bin Wahab akhirnya menuntut ilmu agama? Nah, beliau sendiri mengatakan, "Kana awwalu amri fil ibadah qabla talabil ilmi." Di awal permulaan hidupku, ya, sebelum saya menuntut ilmu, saya adalah orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah. Awal-awalnya beliau adalah seorang ahli ibadah sebelum menuntut ilmu agama. Tapi fawala'a bisyaitanu fi dzikri Isa bin Maryam alaihi salam kaifa khalaqallahu ta'ala. Lalu syaitan bermain-main denganku, memberikan was-was ya. Beliau ahli ibadah tapi belum menuntut ilmu agama. Sehingga syaitan memberikan was-was atau bermain dengan beliau tentang Isa alaihi salam. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dari apa? Kan beliau tidak punya ayah ya. Enggak enggak ada punya ayah. Sehingga syaitan masuk di sini kepada ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu agama. dibikin wasos oleh syaitan. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah dan yang yang selainnya. Kemudian setelah itu beliau fasyakautu dzalika la syaikhin. Lalu saya pun mengadukan permasalahan tersebut kepada seorang syekh. Kata syekh tadi wahai Abdullah bin Wahab utlubal utlubil ilma. Tuntutlah ilmu agama. Intinya apa? Was-was ini dari syaitan bisa diredam dengan menuntut ilmu agama. Nah, kadang syaitan itu dia banyak banyak punya tipu daya dan dia mencari celah untuk menipu seorang muslim. Kalau dia ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu agama, maka dia akan memberikan was-was bisa dari sisi dari sisi akidah ya, dari sisi akidah. Kalau dia seorang yang punya ilmu agama, maka syaitan bisa membisikkan dia dari sisi takabur dan yang lainnya. Jadi dia mencari mencari celah. Maka obat untuk was-was dari syaitan kadang ada Pak ya. Ini kita diciptakan apa untuk apa? Kayak ini kan selamanya mati hidup mati hidup ya. Kadang ada was-was timbul di pikiran kita seperti itu. Ya. Maka caranya adalah dengan menuntut ilmu agama, belajar lagi tentang akidah dan yang lainnya. Nah, semenjak itulah beliau akhirnya memutuskan untuk mencari ilmu agama dan keliling di berbagai negara agar jangan mendapatkan was-was dari dari syaitan apalagi permasalahan tentang akidah. Ya Allah alam bisawab. Nah, kemudian beliau mengambil hadis ini dari Yunus bin Yazid Al-Aili, kemudian dari tabi'in Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ngarang beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Kadang para ulama meringkas Muhammad bin Syihab. Padahal Syihab adalah ngaran Datuk Sidin. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Kadang ulama cuma meringkas Muhammad bin Syihab. Ya. Beliau ini termasuk adalah eh, salah satu tabiin yang awal-awalnya mengumpulkan hadis dalam sebuah sebuah buku. Muhammad bin bin Syihab. Beliau mengambil hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fasuhu habasyian." Kata beliau, cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak dan matanya adalah habashi atau habasyah. Nanti ulun jelaskan penjelasannya. Maksudnya adalah eh, hadis ini ya, yang pertama permasalahan hadis ini adalah <clears throat> menunjukkannya bolehnya laki-laki memakai perak. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin perak. Nah kemudian permasalahan yang kedua Nabi memakai mata cincinnya adalah Habasyah. Habasyah kalau di zaman sekarang adalah Ethiopia ya. Negara Ethiopia, bagian dari negara eh, Afrika. Nah, kemudian ada beberapa pendapat maksud dari Nabi memakai cincin Habasyi atau Habasyah. Bisa maksudnya adalah cincinnya matanya terbuat dari permata Habasyah atau maknanya bisa bentuknya seperti cincinnya orang-orang Habasyah atau maknanya bisa juga ukiran cincin beliau, gaya ukirnya seperti cincin Habasyah. Intinya ini menjelaskan tentang sifat cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya cincin terbuat dari perak yang mana bisa batunya terbuat dari permata Habasyah atau ukirannya ukiran gaya cincin Habasyah atau bentuknya seperti cincin Habasyah. Jadi hadis yang pertama menyebutkan tentang sifat cincin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-88. Hadis ini sahih ya. Dikeluarkan juga oleh Imam Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-88. Hadda qala Imam berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Qala Abu Isa Abu Bishr ismuhu Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Kata Imam Tirmizi mengatakan, ya, Kutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia mengatakan Abu Awanah bercerita kepada kami dari Abu Bishr, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Beliau biasa menyenap, mensentempelkan surat dengannya, akan tetapi beliau tidak memakainya. Jadi intinya di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak yang beliau gunakan untuk setempel, tapi beliau tidak pakai. Ini berarti bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya beliau punya cincin dari perak. Nah, bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang lain? Dikarenakan satu hadis dengan hadis yang lainnya tidak mungkin isinya bertentangan. Tidak mungkin isinya bertentangan. Maka jawabannya adalah, nah coba lihat kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, hadza mukhalifun lil hadis lil haditsil adid lil lil ahaditsil adidah allati tufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu. Hadis ini ya menyalahi hadis-hadis yang banyak yang mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya. Di sini kan Nabi punya cincin dari perak yang digunakan untuk setempel, tapi Nabi tidak pakai. Berarti menyelisih hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, di antara ulama ada yang berusaha ya mengumpulkan, menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah termasuk hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Nah, secara bahasa di sini diterjemahkan dengan hadis yang rancu, kurang tepat. Karena makna syadz bukan secara bahasa buka kamus kemudian ditemukan maknanya adalah rancu. Bukan seperti seperti itu. Hadis yang syar' adalah ulun bacakan. Wal hadisul ladzi khalafa rawi thiqah aw as-saduq riwayat man huwa aula minhu hifdzan aw adadan. Walam yakun al-jam'u bainahuma biwajhin minal wujuh al-jam'ul ma'rufah. Hadis yang syadz adalah hadis yang rawinya rawi yang thiqah yang menyelisihi riwayat yang lebih thiqah dari dia. Ulun ulang. Hadis yang syad adalah hadis yang rawi yang fiqoh. Semoga masih ingat makna fiqoh. atau hadisnya rawinya sodok. Sodok itu tingkatan levelan hafalannya di bawah fiqoh. tapi masih kuat. Itu menyalahi orang yang lebih fiqoh dari dia, baik dari segi hafalan atau dari segi jumlah rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Contoh misalnya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau setelah mengerjakan qabliyah subuh beliau memerintahkan untuk berbaring di lambung sebelah kanan. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu adalah perkataan Nabi. Setelah Nabi apa? mengerjakan sholat qabliyah subuh, Nabi memerintahkan untuk berbaring di atas lambung sebelah sebelah kanan. Dalam riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini dari jalur yang sama, ternyata lebih banyak dari rawi yang tadi mengatakan itu bukan perintah Nabi tapi perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada yang semacam ini, kata para ulama, hadis yang mengatakan itu adalah perkataan Nabi syad dikarenakan ada riwayat yang, yang yang lain dengan jalur yang sama yang mana jumlah rawinya lebih banyak dari yang ini dan lebih thiqah, maka hadis tersebut yang pertama tadi adalah syadz. Nah, sama dengan yang hal ini. Ya. Hadis ini termasuk bagian dari hadis yang syadz. Tapi syadznya kata Albani di kalimat wala yalbasuhu. Jadi ulun banyak punya kitab yang sejenis ini ya. Ini ada kitab Mukhtasar Syama'ilun Nabi. Keringkasan Syama'il Nabi yang ditulis oleh yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan bahwasanya lafaz yang syadz adalah kalimat wala yalbasuhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membikin cincin dari perak dan Nabi bikin untuk setempel. Sampai di sini saja yang sahihnya. Adapun kalimat wala yalbasahu dan Nabi tidak memakainya, maka ini adalah syadz. Dikenakan dia bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bisa dimengerti Pak? Ya. Jadi kata beliau ulun baca. Qultu kata Syalbani, isnaduhu sahih ala syarti syaikhaini wa qad akhrajahu Ahmad wa Abu Syekh bi atam minhu duna qawlihi wa la yalbasuhu bal hadzal qadru minhu syadzun indi li'anna al-hadits fi sahihaini wa ghairihima min turuqin ukhra an-nafi' an ibn Umar bi lafzi khataman min waraqin fa kana fi yadihi thumma kana fi yadi Abu Bakar al-hadits jadi kata Syahalbani saya mengatakan Sanad hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini yang kulun bacakan tadi itu diriwayatkan oleh Abu Ahmad, eh, Imam Ahmad dan Abu Syekh tanpa tambahan wala yalbasuhu. Jadi Nabi punya cincin perak dijadikan untuk setempel. Tidak ada lafaz Nabi tidak memakainya. Kata Albani, menurutku lafaz yang kalimat tidak Nabi tidak memakai cincin tersebut itu adalah syadz menyelisihi dengan riwayat yang lain yang mana jalurnya sama dari Nafi dari Ibnu Umar sehingga dikategorikan hadisnya adalah syadz. Ya, jadi ini termasuk pembahasan dari ilmu mustalahul hadis. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ini eh, pendapat para ulama kita bacakan. Ada juga yang mengatakan kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memakai cincin tersebut. Ada yang mengatakan Nabi memiliki beberapa cincin. Ya, tidak satu. Ada cincin Nabi murni perak, ada cincin yang bercampur dengan besi. Nah, kata sebagian ulama, cincin yang bercampur dengan besi dan besi termasuk tidak boleh dipakai. Makanya Nabi tidak memakai. Tapi timbul pertanyaan lagi, ya. Apa hukumnya kita memakai cincin besi? Sebagian ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh memakai cincin dari dari besi. Ini pendapat sebagian para ulama madhab Syafi'i. Iya. Dan mereka berdalil dengan beberapa hadis. Tapi ternyata Imam Nawawi dan beliau adalah juga seorang madhab Syafi'i membantah perkataan tersebut bahwasanya hukumnya adalah boleh memakai cincin besi. Dan hadis-hadis yang didatangkan oleh mereka kata beliau, kata Imam Nawawi hukumnya adalah doaif. Imam Nawawi berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, tatkala seorang perempuan ya menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi akhirnya Nabi tidak tidak menerima. Ternyata ada seorang sahabat yang malah ingin ya. Wahai Rasul, kalau engkau tidak ada hajat dengannya, nikahkan saya dengan perempuan tersebut. Tapi kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar? Kata dia, saya tidak punya apa-apa. Kemudian apa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Iltamis walau khatam min hadid. Carilah mahar sekalipun dari cincin yang terbuat dari dari besi. Kalau Nabi melarang, otomatis Nabi tidak memerintahkan. Kata Imam Nawawi boleh memakai cincin dari dari besi, ya. Jadi sesama Madzhab Syafi'i terkadang ada bantah membantah kalau mereka punya dalil masing-masing, ya. Ada yang mengatakan Hadis ini cincinnya adalah terbuat dari bercampur antara perak dan dan besi dan besi tidak boleh dipakai oleh oleh seseorang tapi dibantah oleh Imam Nawawi tadi. Jadi uh, intinya hadis ini adalah kata Syekh Albani sanatnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Tetapi tambahan wala yalbasuhu dan Nabi tidak memakai cincin tersebut adalah syadz karena ya berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain. Nabi punya cincin perak dijadikan stempel tapi di, dipakai. Allah a'lam bisawab. Ya. kemudian hadis yang berikutnya hadis yang ke-89. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Hafsu Hafas ibnu Umar Ibni Ubaidin wa Tanafisi qala haddatsana Zuhairun Abu Khaisamah an Humaidin an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Berkata Imam Tirmidzi, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, dia mengatakan Hafs bin Umar bin Ubaid dia adalah At-Tanafisi. Jadi sedikit eh, menyebutkan terjemah biografi dari Sirawi Di sini ya, di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Hafs bin Umar bin Ubaid At-Tanafisi. Ya. Nah, beliau ini Kan di ujung nama beliau ada At-Tonafisi. At-Tonafisi artinya adalah bisa tukang karpet yang terbuat dari tuk uh, kar, jadi afwan. At-Tonafis itu adalah jamak dari tunfusah yang artinya adalah karpet yang ada bulu ontanya. Berarti kalau at-tonafisiyu adalah tukang karpet tersebut. Atau makna tonafisi bisa juga artinya adalah tikar yang terbuat dari pelapah kurma yang apa namanya eh, yang panjangnya cuma satu hasta. Itu namanya at-tanafis. Jadi at-tanafisi tukang karpet tersebut. Jadi sebagian para ulama itu di ujung namanya terkadang disandarkan tempat asal beliau. Contoh misalnya Farhan Al-Banjari misalnya. Farhan orang banjar. Tetapi juga ada ulama itu disandarkan dengan profesinya. Seperti ini, hafaz at fisi. visi. Dikarenakan nama hafaz itu banyak. Jadi untuk membedakan dengan yang lainnya, terkadang disebutkan profesinya. at fisi tukang karpet, yang mana karpet ada bulu entanya. Iya. Dikarenakan banyak nama nama perawi yang bernama hafaz. Nah, seperti contoh yang lain adalah Khalid Al-Hadza. Nama seorang ulama namanya Khalid Al-Hadza. Al-Hadza secara makna artinya apa? Tukang sepatu. Bisa maknanya beliau yang menjual sepatu atau yang memberi yang membikin sepatu. Tapi ternyata para ulama memberikan gelar dengan Al-Hadza bukan karena beliau profesinya adalah tukang sepatu, dikarenakan beliau suka kumpul dengan para tukang sepatu. Jadi terkadang seperti itu ya para ulama diberikan eh, nisbah atau sandaran nama di akhirnya untuk membedakan antara lain dengan yang lainnya. Dikenakan nama para ulama itu banyak yang yang sama. Kata bisa Abdurrahman, Abdullah, biasanya ada ada akhirnya ya. Allah alam bisawab. Kemudian qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Zuhair Abu Khaisamah dari Humaid. Humaid di sini adalah Humaid bin Abu Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil. Nah disebutkan juga kan secara bahasa artinya apa At-Tawil? Tinggi ya, Humaid yang tinggi. Padahal badan beliau, fisik beliau tidak tinggi. Jadi ulun sedikit e, menyimpang dari pembahasan hadis tentang gelar-gelar para ulama. Jadi tabi'in ini yang bernama Humaid disebutkan di secara alamin ubala, gelarnya adalah at-tawil. Tawil secara bahasa artinya apa? Tinggi. Padahal bentuk fisik beliau tidak tinggi, bahkan pendek. Tapi kenapa disebutkan beliau adalah gelarnya adalah at-tawil yang tinggi? Dikarenakan beliau punya tetangga yang namanya sama yaitu Humaid dan Humaid ini diberi gelar dengan Al-Qasir yang pendek karena badannya juga juga pendek. Maka diberilah beliau gelar dengan Humaid at untuk membedakan dengan tetangga beliau. Dan beliau punya fisik tangan beliau panjang. Tangan beliau panjang. Wallah apakah karena itu Allahu a'lam. Jadi karena seperti itu para ulama diberikan gelar di akhir nama beliau untuk membedakan dengan satu dengan yang lainnya. Bisa dengan tempat asal beliau, bisa dengan profesi, bahkan bisa dengan penyakit beliau. Contoh misalnya ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Terkadang dirawi sebuah hadis disebutkan cuma hadis ini diriwayatkan dari Al-A'raj. Al-A'raj secara bahasa artinya adalah yang pincang kakinya. Nama asli beliau siapa? Abdurrahman. Abdurrahman sangat sangat banyak. Dicukup kadang orang untuk mengetahui ini adalah Abdurrahman bin Hurmus dengan sebutan Al-A'raj yang yang pincang seperti itu. Kemudian uh, Imam Humaid At-Tawil mengambil hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana rasul kana khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu." Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak dan mata cincinnya juga darinya. Intinya Nabi punya cincin dari perak, tapi matanya juga terbuat dari dari perak. Ya. Ini termasuk menyebutkan jenis sifat cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama tadi cincin Nabi terbuat batunya dari permata Habasyah. Yang berikutnya cincin Nabi terbuat dari perak, tapi matanya juga terbuat dari dari perak. Allah alam bisawab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Ya cukup ya insya Allah sudah sampai waktu isyrok Jadi kita hari ini ada tiga hadis yang kita kita sampaikan. Intinya adalah tiga hadis tadi menceritakan tentang bentuk sifat cincin Nabi saw. Alaihi Wasallam. Yang pertama terbuat dari batu permata Habasyah atau gaya ukirannya seperti ukiran Habasyah. Yang kedua Nabi punya e, cincin yang terbuat dari perak yang dijadikan stempel. Hadis yang ketiga Nabi juga punya cincin dari perak yang mana matanya juga terbuat dari dari perak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ya semoga hadis-hadis ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan semoga kita dijadi eh, mempunyai <clears throat> dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita amin ya rabbal alamin.